isi ceramah Ustadz Alwi Alif Terus di Masjid Jami Malang. Minta agar dileburnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dijawab oleh Allah. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عمدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب firman Allah subhanahu wa ta'ala telah berdosa hambaku dengan suatu dosa lalu ia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang melebur dosa-dosa kesemuanya dan yang menuntut dosa. Jadi kalau orang berdosa lalu menyadari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian tadi dipujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya demikian jelas akan diberi maafirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mengulangi lagi, berdosa lagi. Umma ada. Kemudian kembali lagi. Fa'aznaba. Lalu berdosa. Faqala. Ay Rabbi wafir li zambi. Selesai lagi dosa. Dia berkata lagi, Ya Allah, leburlah dosaku untuk aku. Dijawab lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الله تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب firman Allah SWT telah berdosa hambaku lalu dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang melebur semua dosa dan menuntut semua dosa nah, jadi orang yang demikian tadi tetap dipuji oleh Allah karena dia menyadari dirinya dan minta maafirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa lagi orang itu. Summa ada fazraba. Lalu kembali lagi. Berdosa lagi. Setelah terjumus ke dalam dosa lagi, dia pun mau eh, istighfar lagi. Faqala ay rabbi rafili zambi. Ya Allah, lepurlah dosaku untuk aku. Dijawab lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yakul zamba. Wa yakul ويأخذ zambi. hambaku berdosa lalu dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan Melapur segala dosa dan menuntut dosa-dosa lafartu li abdi Sungguh aku Allah telah melebur dosa untuk hamba Ini diterima oleh Allah SWT. Hingga terusannya, Falyat al-masya'ah. Tidaklah berbuat sekehendak. Nah, di sini jaminan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu jangan sengaja menjalankan dosa. Kalau orang sengaja menjalankan dosa, ini namanya jarak setiap orang harus menjadi dirinya jangan sampai kena dosa. Tapi toh namanya manusia kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu, kadang-kadang terpikat oleh setan, kadang-kadang tertimbang oleh dunia sehingga dia terjerumus ke dalam dosa. Nah, setelah kita, dia terjerumus ke dalam dosa, sadar bahwa dia itu dosa. Lalu cepat-cepat minta maafilah kepada Allah Subhanahu wa taala. cepat-cepat dia bertobat kepada Allah dan cepat-cepat dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. taala. Diterimanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka itu kita kaum muslimin dan muslimat jangan sekali-kali kita menuju kepada dosa. Jangan sekali-kali kita sengaja berdosa. tapi ada kalanya karena dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh pengaruh dunia, terjumus ke dalam dosa. Kalau sudah begitu, segera saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera, eh, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dileburnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Walaupun berulang kali begitu. Nah, ini dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Dan kalau betul-betul kita memiliki dosa, ya harus mulai tepat bagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah saya terangkan malam kemis yang lalu. Jadi kita harus memperbanyak istighfar. Bahkan tiga pokok ini jangan kita tinggalkan. Kita harus memperbanyak kalimat tauhid untuk memperteguh dan untuk membarui iman-iman kita yaitu kalimat la ilaha illallah. Tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaruilah iman-iman. Sebab iman ini ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya terus meningkat sampai tinggi, ada kalanya tetap, ada kalanya merosot, merosot, merosot, ada kalanya sampai hilang, Nah, ini khawatirkan. Maka kata Nabi, perbaruilah imanmu. Para sahabat bertanya, Kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Bagaimana kita membarui iman-iman kita? Qala akhiru min qawli ilaha illallah. Perbanyaklah membaca La ilaha illallah. Baik dari hati, tulus ikhlas, jatuh oleh pikiran, akal pikiran, dan memuska lisan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah perbanyak berapa ya, saja anggap kalau orang umai tidak <clears throat> ada waktunya atau bagaimana setiap hari jangan kurang dari 100 kali kalimat la ilaha illallah walaupun dengan jalan walaupun dengan berbaring walaupun dengan duduk qiyaman wa qu'udan wa ala Sinudi Yaman terkiri waku dan tutup ala kirim dan waktu berparit atau jalan waktu dan naik kendaraan dan sebagainya zikir kepada Allah takkan la ilah Allah itu abdulun zikri abdulun zikri la ilah dan pokok bangga kita perbanyak apalagi zaman makin lama makin lama makin banyak tantangan terhadap Islam dan hal-hal yang merosotkan iman jadi kita harus membarui iman kita. Kenapa? Mempertanyakan La ilaha illallah. Artinya, kita tidak ada Tuhan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus yakinan seperti itu. Kedua harus kita memberi istighfar. Jadi kita harus mempunyai istighfar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah tidak memiliki dosa, Nabi bersih pasti tidak mungkin. Tapi setiap hari tobat dan istighfar pada Allah seratus kali. Inilah sesuatu waktu yau, waktu bilangnya atau mana seratus kali. Ada hadis lain, atau misal ini mana lebih berat di kubu kali ada hadis seratus kali. Nah, ha, jadi kita setidak-tidaknya setiap hari membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih setidak-tidaknya Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ya tidak baca lah seratus Nah, yang tahu maknanya astagfirullahaladzim. Agar saya minta peleburan dosa. Mau biroh itu pengapak. Agar peleburan dosa. Jadi mau biroh dimaknai eh, kesilapan makna Jawanya pengal pengapura itu namanya maghfirah. Artinya peleburan dosa. Jadi kita ya Allah lepulah dosa, lepulah dosa, lepulah dosa. Mereka mempunyai susah betul, ya harus melalui tol, tobat, bagaimana yang sudah terlalu. Saya bertanya, susah. Ya, susah. Ya, Ketika harusnya memper, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadi kepada oleh Allah ya ayyuhallazina amanu fa'lu alaihi wa sallimu taslima kita berbayar salat pada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. untuk mendekatkan rohani kita dengan rohani Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. dan jaminan syafaat dan sebagainya. Karena Nabi sadar inna akrabakum minni yamal qiyamati manzilan aksarukum alaiya salatan. Besok hari kiamat orang yang paling dekat pada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam orang yang memperbanyak salat. Nah, kalau kita tidak bisa, ya paling sedikit tiap hari 100. Pokok 100-an. Jadi, Allah seratus. sekitar 100 dan seratus, kalau tidak pada itu bisa lah itu pesan baik jadi tiga pokok pangkanya di samping lain-lain banyak ini kan macam lain tapi ini adalah pokok pangkanya memperkuat tauhid mengatur dan mengeratkan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan akan mendapatkan jaminan syafaat dan dekat tempatnya Sampai pada suatu kali di satu daerah di Mesir itu kering, nggak ada hujan. Kering, nggak ada hujan. Banyak tanah mati, banyak hewan mati. Orang kacau kan tidak ada hujan. Ketika di tempat itu nggak ada tempat air, hanya sumur satu. Hanya sebuah sini. Sudah kering, ribut orang. Sudah begitu keadaan panik orang-orang, ada orang perempuan tua keluar. Lalu Nabi datang ke sumur tahu menjenguk ke sumur itu dia melihat oh, laut dirugai melukai sumur setelah dia melihat menjenguk ke sumur tadi lalu dia melukai sumur sepontan airnya kuat Oh, saya kuat sampai meluap dan ambil. Ada orang misalnya, bau banyak perubahan saksi. Ada karol, karol. Ada ulama besar nama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Al-Imam Al-Jazuli. Ulama besar dan termasuk awliya Allah. Karena cerita ini dia cek betul, apa betul ini betul. yang sudah. Ini betul, banyak. Sebenarnya dua perempuan itu di sana. Jadi hu, tertua banyak. Amal apa sampai ini? Justru sampai kok menjabat karomah ke sini ini, amal apa? yang biasa, manusia, tidak mungkin. Semua orang amal biasa. Jawabannya, saya di samping amal-amal ibadat wajib dan sebagainya memperbanyak selawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi mazini selawat. Malam ini ulama besar ada surah ya Allah. Jangan betul ini adalah si syafaat. Barokah selawat pada Nabi Muhammad SAW. Sudah pulang. dua istiqorah dia pada Allah. Istiqorah minta pada Allah supaya digampangkan membuat kitab selawat. Sudah istikharah pada Allah digambangkan akhirnya membuat kita kitab Jala'il Khairat. Bahasa dulu itu usum Jala'il Khairat apa? Kenal semua. Sekarang kita juga kadang-kadang kita bilang tidak tahu ketemu. Ya. Ha? Ujian. itu. Lah. Jadi Jala'il Khairat itu isi selamat semua. Saat harian. Hari Senin tak sekian hari Asrata, Rabu, Kemis. Itu namanya jalan ilmu khairan. Sampai di Medina sana banyak wakafan kita begini dalam ilal. Kalau di Medina banyak wakafan. Di Medina. Ah, jadi ini lah, kalau kita bandar ini Allah SWT. Nah, kita setiap dari dari ikut. Ya, walaupun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, walaupun setahun sekali saja dalam khairat. Tidak bisa setahun, ya seumur sekali. Apa tahu? <laughs> Jadi, jangan sama sekali, tidak kenal sama sekali. Bagaimana? Sehingga selawat itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. الله تبرحمه إن الله بعد يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني كده الله فرقنا دي صامتين رايح الله ده مطور استغفار تبي Jadi ah, ah, <clears throat> kita harus memperbanyak istighfar. وعنه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Wallahi nafsi biadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah yang menguasai Nabi Muhammad seringkali bersumpah dengan menyebut kalimat ini. Wallahi nafsi biadi. Kadang-kadang menyebut wallahi nafsi Muhammadin biadi. Artinya demi Allah biadi. Nah, ini mungkin sifat-sifat. Nah, ini enggak Jangan mau sumpah. Kemudian berani sumpah. Ya, Jangan sumpah. Wanna biji. Sumpah wanna biji. Tidak boleh. Malah-malah ikati. Ya, tanya, ini berapa harganya? Ini dua 200. Ya, lima puluh rupiah. Ini kuyaknya saja seratus. Terus dia sumpah, bayar masjid ini. Sumpah ya masjid ini. Bagaimana? Tidak boleh. Ada sumpah ini bersumpah. Bagaimana sumpah ya? Sumpah ya. Bagaimana? Wah, jangan sampai orang main-main sumpah. Dan jangan sampai kita keliru. Sumpah salah. Sumpah. Suyuti Dahlan Rekaman reproduksi Ceramah di Masjid Jamek Malang Pentingnya sekali nah, Di sini kita dituntut untuk pandai-pandai memilih pemimpin Kalau pemimpin kita itu tidak kenal Ya besok kita itu katut Si A, anak gue itu B Makanya pemimpin itu gelemboti Awak malah katut-katut gelembosi ikan yauma nada'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih kalau siapa yang pada saat itu diberi atau menerima kitabnya daftar buku amalnya menggunakan tangan kanan maka berarti dia termasuk orang yang lulus jadi ibarat mahasiswa begitu, begitu melihat papan pengumuman, nomornya tercantum di sana. Jadi secara cara besok ya juga, di sana juga ada si penaruh apa di sana. Nah, <laughs> jadi ada sistem penerimaan mahasiswa baru. Cuma bedanya kalau di sana kita dibuat gitu. Bedanya, kalau di dunia kan bisa. Otaknya pilihan, nggak bisa bayar uang gedung, nggak bisa masuk. Masih orang yang belendol, sih, bisa bayar petang kita, bisa masuk. Artinya saya terangkan perguruan di luar negeri yang terangkan. Perguruan di luar negeri. Tapi kalau di sana tidak bisa. Di samping saudara berangkat ke kubur tidak membawa uang, malaikat tidak mau disuap. Ya dok. Makanya saudara membaca surat kabar apa saja, majalah apa saja, tidak pernah mendengar malaikat Malik diadili pernah. Tidak ada Tidak ya. ada. Tapi kalau sejarah membaca surat kabar kalau ada berita itu. Bekas Bupati Jember mulai diperiksa, ada itu. Ada pada ada? ada. Enggak tahu itu orang lihat simponi ya. Eh, kalau tak ada ekor di kepala tuan. Eh. Kalau kita baca surat kabar surat kabar yang berbunyi itu ada. Bekas Bupati Jember diadili. Bekas Solo Kalsim tentang diadili. Nah, cuma kalau diadili hidungnya ini masih enak. Ya. Seperti Pak, Pak, bekas dolok kalkun yang menggelapkan uang bermiliat-miliat rupiah itu dia bisa merayakan hari ulang tahunnya di penjara <laughs> enak dia dia punya gitu. berulang tahun tahu dong berdiri di kepala ini malaikat tidak <laughs> mau berkata ulang tahun oh berdiri di itu nah ini sejarah ya mana ada kulla unasin bi taman faman kita tahu kaya yaqra'una kita tahu Wala yudlamuna katira. Mereka diberi kesempatan untuk membaca catatan-catatan amalnya dan di sana tidak akan dianiaya sedikit pun tidak akan dikurangi. Jadi catatannya tidak ada kurangnya sama sekali. Segala jamaah sepuluh kali, catatannya ya sepuluh kali. di sepuluh kali, ya sepuluh kali. Jadi sana itu kita yang menghadiri pengajian, ada yang nilainya sembilan, ada yang nilainya enam. kalau teko kaya digantung barang iku nilainya nih mana sih nilainya papat teko nak ini mulai terhandal umpamanya ini apa ya, hubungan sama tetangga nilainya berapa tujuan berapa hubungan sama istri berapa nilainya itu semua ada kita tanya ya jadi pelajaran hubungan sama keluarga Jelok, wah iki bijimu kuduan pejel nah, kalau Iki nah, kok nek pejelmu papat iki. Lalu mau papat, pejelmu kok ketua, ketuaan keplakan wae. Ora kami santai, nah, anake ya. ini marah tua Ini aja, saudara. Walau itu kamu apa tidak tidak akan dikurangi di Kalau kita makal kenapa ini ya? Insya Allah Oh ya, kan dia motomu kakak apa itu itu juga. Oh kami itu makal ya kebenaran. Jadi orang itu mata lahiriahnya tidak buta, tetapi mata hatinya yang buta. Jadi ya, ini saya memang hati ini yang paling penting. Jadi sebelumnya istilah pembangunan manusia seutuhnya ini ya harus lebih banyak difokuskan kepada masalah batin, batinnya atau rohaninya. Ini bukan berarti kita lalu harus mengapakan sisi materi, bukan ya. Tetapi mental spiritual ini harus membuat mendapatkan prioritas yang tinggi. Jadi harus diprioritaskan. Istilah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan jiwa ini harus mendapatkan prioritas. Dalam laku kebangsaan diutamakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Memang hati. Makanya kalau kita pidato, barangkali kuatnya terlontar kata-kata yang menyinggung perasaan moral, kita selalu mengatakan barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di berkenan di hati tidak ada orang itu batuk. barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan di batuk tidak ada itu berkenan di hati maka dengan segala kerendahan seger tidak ada dengan segala kerendahan hati barangkali ada tutur kata sikap tindak tanduk yang kurang berkenan di hati maka dengan segala kerendahan hati. Ini hati ya. Di sini katakan pemangkana fila di akna, saya fil akhirati akna. Dari ayat ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, nasib seorang di akhirat itu bisa ditentukan dan harus ditentukan ketika dia masih itu di dunia. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan ah Akhirat itu kan urusan dosa. ini? Itu akhirat kita itu kita tentukan ketika kita masih di di dunia. Hadir ayat Al-Qur'annya, "Faman kana fi adi a'ma, fahuwa fil akhirati amna wa adallu sabila." Dalam bahasa hadisnya, ahlul ma'ruf di dunia dan ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang ahli kebaikan di dunia, insya Allah akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang mempunyai semboyan, ah, akhirat itu urusan besok, itu itu penting ya, tak itu Nah, kalau begitu orangnya kalau punya anak, dari satu kepalakan di taman kanan sana. Jadi kalau punya anak, walaupun usianya sudah usia tanah anak-anak, tidak usah dikatakan sama anak-anak SD, tidak usah dikatakan anak. SMP, kalau usah di sekolah no, SMA gak usah di sekolah no, menye itu dia, mahasiswa leboknya ada ultra kan, Pokoknya nyatut tapi itu, dulu nyatut, tapi jadi mahasiswa, iya kan, jadi kalau mau dokter mahasiswa, harus ada fotokopi itu pada apa sih ya? Harus ada fotokopi pakai SMP, harus ada fotokopi ijazah, SD, harus ada akta kelahiran.